fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira Sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Kemudian Rasulullah bersabda setelah menyebutkan umat Islam akan berpecah belah, apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka di saat itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang tertunjuki. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah, akan bercerai-berai, ternyata Rasulullah memberikan solusi. Solusinya apa? Kata Rasulullah, fa'alaikum. Ya fa di sini li ta'qib, artinya ketika kalian melihat perpecahan itu, perselisihan itu, maka hendaklah yang kalian lakukan itu berpegang kepada sunnahku. Kenapa Rasulullah SAW tidak mengatakan begini? Ya, kalau kalian melihat perpecahan, udahlah bersatu padu aja. Ya, gak usah bahas syirik, gak usah bahas bid'ah, gak usah bahas sunnah. Ya, tapi Rasulullah mengatakan apa? Kalau kalian ber, ber, kalau kalian melihat perpecahan itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ini menunjukkan Pak bahwa hakikat persatuan itu kalau persatuannya di atas sunnah. Adapun kemudian persatuan artinya kita nggak boleh bicara tauhid, nggak boleh bicara syirik, nggak boleh bicara bid'ah, nggak boleh bicara sunnah. Pada zaman sekarang kan orang begitu, udah kamu jangan bicara masalah tauhid syirik deh nanti malah pecah. Udah kamu jangan bicara tentang sunnah bid'ah deh nanti malah pecah. Iya. Kita katakan kalau saya diam dan tidak bicara masalah tauhid, mau dengan syarat orang tidak berbuat syirik. Kalau saya diam, tidak berbicara tentang sunnah dan bid'ah, mau sih dengan syarat satu, orang tidak berbuat bid'ah. Adapun kalau saya diam orang berbuat syirik jalan terus, enak. Enaknya dia nggak enaknya kita. Akhirnya apa? Syirik tambah merajalela, tauhid semakin redup dan hilang. Iya. Kalau kita diam, tidak berbicara tentang sunnah dan bid'ah, selama Gitu. Terus orang berbuat bid'ah jalan terus. Akhirnya sunnah hilang, bid'ah akan terus meraja lela, nggak bisa. Agar pada bikin perpecahan, ya akhi. Lebih besar mana mudaratnya? Tersebarnya kesyirikan dan kebid'ahan atau ketika kita bicara masalah itu muncul terjadi per perbedaan. Terjadi apa? Ya, sedikit perpecahan. Kata kata Imam Ash-Shatibi, munculnya perpecahan karena kita membantah itu lebih ringan mudorotnya daripada tersebarnya syirik dan kebitahan. Ya, Maka dari itulah saudara saudara kos sekalian, dahulu para nabi membantah orang musyrikin. Akhirnya apa? Berpecah belah-belah antara suami dan istri, orang tua dan anak. Akibatnya apa? Rasulullah dituduh tukang memecah belah, dituduh dukun. Ya. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian Imam Ahmad berkata, "Idza sakatta anta wa sakattu anna, famata ya'riful jahil as-sahih minas saqim?" Kalau aku diam, kamu diam. Lalu kapan orang yang jahil yang bodoh yang tidak tahu itu akan tahu ini benar ini salah? Kalau kita semua diam, orang tidak akan tahu, Pak. Ya udah, kewajiban kita sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu ba batil. Orang mau ngomong yang ngomongin apa nggak usah digubris, Mas. Mereka mau ngebuli kayak mau mereka mau jelek-jelekin kayak terserah. Yang penting kita sudah mengucapkan qala Allah, qala Rasul ya. Dan kita berusaha untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Ya. Nah ini akal Islam azani Allah wa iyakum. Jadi ya kita dalam hal ini ternyata Rasulullah SAW ketika memberitahukan akan munculnya perpecahan ternyata solusi Rasulullah SAW yang Rasulullah berikan kepada kita dua. Ini solusi ini langsung dari Rasul. Dan Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa hawa nafsu, pasti. Allah berfirman dalam surat An-Najm apa? وَمَا يَنْتِقُ yantiqu amnil hawa in إِلَّا illa wahyu Dan tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya. Akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak mungkin berbicara dari hawa nafsu. Nah, ternyata Rasulullah SAW ya, ketika memberitahukan akan munculnya perpecahan ini, Rasulullah memberikan dua solusi. Solusinya cuma dua. Solusi yang pertama kata Rasulullah apa? Berpeganglah kalian kepada sunnahku Apa sih sunnah Rasul itu Pak? Sunnah Rasul itu artinya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Ya, baik ucapannya, perbuatannya, persetujuannya, ya. Semua yang berasal dari Rasulullah SAW itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang sunnah Rasul di saat terjadi perpecahan, karena sudah kita sebutkan Pak, terjadinya perpecahan itu akibat daripada apa? Ada orang yang ingin memegang sunnah, ada orang yang tidak ingin memegang sunnah, yang lebih senang senangnya ngikutin hawa nafsu. Akhirnya terjadilah perpecahan tuh. Ya. Antara pengikut kebenaran dengan orang yang tidak mau ikut kebenaran, antara pengikut dalil dengan orang yang pengikut taklid buta antara orang yang berusaha mengikuti syariat dengan yang mengikuti adat istiadat pasti nggak bakalan ketemu ya maka dari itu saudaraku subhanallah di sini Rasulullah saw mengatakan di saat kalian melihat perpecahan perselisihan yang kalian lakukan apa hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku tapi Rasulullah mencukupkan sunnahku saja tidak Ternyata Rasulullah menambahkan apa itu? Wa sunnatul khulafa'ir Dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Kemudian Rasulullah menjadikannya satu domir. Menjadikannya satu kata ganti. Abdu alaiha. Ya, gigitlah ia. Apa itu? Sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin itu dijadikan satu oleh Rasulullah SAW itu menunjukkan Pak kita di dalam memahami sunnah Nabi itu membutuhkan pemahaman sunnah khulafaur urashidina ya para sahabat terutama karena dalam lafad lain dengan lafad Rasulullah bersabda maana alaihi wa ashabi yang aku dan sahabatku di mana di atasnya di hari ini ya nah ini ini solusi yang pertama. Berarti kita ketika terjadi perpecahan itu, kita lihat mana pendapat yang mendekati sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Itu yang harus kita pegang. Adapun yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah sahabat, jangan dipegang. Tapi, Pak, konsekuensinya berat. Ya, orang yang berpegang kepada sunnah Rasul, orang yang berpegang kepada sunnah sahabat, konsekuensinya berat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan setelah itu apa? Gigit ya dengan gigi geram. Berat. Dalam satu riwayat yang lain, al-mutamasik bisunnati ingdah tilafi ummati al qabit alal jamr. Orang yang berpegang kepada sunnahku di saat umatku berpecah belah itu seperti memegang bara api oh, berat. Ya. Mau melaksanakan jenggot aja terkadang oh iya berat. Mau pakai celana di atas mata kaki disebut banjir. Ya, mau pakai cadar disebut ninja. Ninggalin kebid'ahan Wahabi. Aduh, ya. <clears throat> Benar kata Rasulullah SAW. Tapi jangan khawatir, Pak. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah mengatakan bahwa orang yang berpegang sunnahku di saat, di, saat, di saat seperti itu apa? Diberikan oleh Allah pahala seperti pahala 50 sahabat. Insya Allah besar sekali ya akhi. Azani Allah wa iyyakum. Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam ikhwata Islam saudara-saudaraku sekalian ya mengatakan Abu 'alaiha bin nawajid Gigit ia dengan gigi geraham. Gigit ia dengan gigi apa? Geraham. Lalu Rasulullah memberikan konsekuensi apa e, solusi yang kedua di saat terjadi perpecahan. Apa solusi yang kedua nih? Ini lebih berat lagi, Pak. Wa iyyaka wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang diada adakan. Fa inna kullabid'atin dhalalah karena setiap bid'ah itu sesat. Ternyata di saat terjadi perpecahan umat kita disuruh meninggalkan apa? Bid'ah. Ya. Dan sudah kita pernah bahas secara panjang lebar ya di hadis yang kelima tentang makna bid'ah itu apa. ya. apa yang disebut dengan bid'ah secara bahasa, secara syariat, jadi tidak perlu saya ulangi di sini. Yang jelas Bapak sekalian, ternyata di saat umat Islam berpecah belah, solusi yang diberikan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Dua. Yang pertama apa? Berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjauhi segala macam perkara-perkara baru alias bid'ah. Masya Allah. Justru zaman ini nih berat nih Pak. Zaman sekarang ini ketika umat terjadi perpecahan Pak, cari solusi masing-masing. Iya. Malah kita disuruh udah kamu nggak usah ngomong bid'ah, nggak usah. Ada Rasulullah mengatakan solusinya itu. Ka ikhwata Islam. Ya, maka di saat itulah orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah pasti jadi terasing. Jadi apa, Pak? Terasing. Jadi orang asing tuh enak, Pak. Ya kata Rasulullah SAW, Innal Islam abada agoriban wasayyudu goriban kama abada. Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan nanti akan kembali menjadi apa? Asing. Fatuba lil goroba. Tuba. Rasulullah mendoakan tuba bagi orang-orang yang terasing. Apa itu tuba? Ya, disebutkan dalam satu riwayat tuba itu sebuah pohon di surga yang bayangannya saja seseorang berjalan itu 100 tahun belum ya, belum kelar-kelar. Dari pohon tuba inilah ya keluar pakaian-pakaian penduduk surga. Masya Allah, Alhamdulillah. Makanya kalau kita terasing karena berpegang kepada sunnah, luar biasa Pak. Yang musibah itu kalau kita terasing karena kesesatan kita. Diasingin orang. Ya. Tapi kalau kita terasing karena berpegang kepada sunnah Rasul, karena kita meninggalkan perkara-perkara bid'ah, perkara syirik, khurafat, tahayul, TBC istilahnya ya. Ya. Maka insya Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini saudara-saudaraku sekalian pembahasan hadis ke-28. Sekarang kita masuk hadis ke-29. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى حتى بلغوا يعملون <clears throat> ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذر وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كيف عليك هذا كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإن أخذون بما نتكلم به قال فقال ثقلتك أمك يا معاذ فهل وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم راه الترمذي وقال حديث حسن صحيح dari Mu'ad bin Jabal semoga Allah meridhoinya ia berkata Aku berkata ya Rasulullah kabarkan kepadaku kepada suatu amal di mana amal itu bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka ya Rasulullah maka Rasulullah SAW bersabda kamu sudah bertanya tentang perkara yang besar dan sesungguhnya ia mudah bagi orang yang Allah berikan kemudahan padanya yaitu hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja. Jangan sekutukan Allah sedikitpun juga. Kamu dirikan salat, bayar zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Maukah aku tunjukkan ke, ya, kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Yaitu puasa kami adalah perisai. Sedekah memadamkan dosa seperti air yang memadamkan api dan solatnya seseorang di waktu malam lalu Rasulullah SAW membawakan firman Allah dalam surat As-Sajdah تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka ya mereka menyuruh Robnya dengan rasa takut dan rasa berharap dan mereka menginfakkan sebagian rejeki yang kami berikan kepadanya. Jiwa tidak tahu apa yang akan disembunyikan untuknya dari kurratu ayun kesejukan pandangan sebagai balasan terhadap perbuatan dan amalan mereka. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Maka aku beritahukan kepada kamu, kepala urusan, tiangnya, dan puncaknya Aku berkata kata Muad, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kepala urusan Islam. Tiangnya solat, Puncaknya berjihad. Kemudian Rasulullah kembali bersabda, Maukah aku beritahukan kunci semua itu? Kunci yang mana? Kunci yang semua yang disebutin itu. Dari awal sampai akhir. Ya, Maukah aku beritahukan kepada kamu hai Mu'ad apa kunci semua itu? Kata Mu'ad, oh ya Rasulullah. Kata maka Rasulullah pun memegang lisannya sambil berkata, tahan ini. Maka Mu'ad berkata, ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa akibat daripada ucapan lisan kita ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu ini gimana hai Mu'ad? Berapa banyak orang manusia yang ditelungkupkan dalam api neraka akibat daripada hasil-hasil lisan-lisan mereka. Masya Allah. Ya. Diriwayatkan at yang dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ini hadis masya Allah pak. Kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Dari Muad bin Jabal, siapa Muad bin Jabal? Sahabat ya sahabat ya pasti sahabat nanti siapa lagi? <laughs> sahabat Nabi ini punya keistimewaan, Pak. Ada yang tahu nggak keistimewaannya Muad bin Jabal? Muad bin Jabal ini, Pak, sahabat yang paling alim tentang halal dan haram. Sampai Rasulullah SAW mengabarkan dan nanti di hari kiamat Muad bin Jabal itu akan berdiri di hadapan seluruh ulama sejauh mata memandang. Ya, karena apa namanya kefakihan beliau dan dalamnya ilmu beliau. Ya. Sampai beliau pun diutus oleh Rasulullah sebagai da'i ke daerah-daerah. Padahal beliau masih muda. Kenapa? Karena kefakihan beliau dan keilmuannya yang dalam. Masya Allah. Makanya penting deh. Kita pelajari deh bagaimana sejarah kehidupan Mu'ad bin Jabal. Masya Allah. Seorang pemuda yang berilmu, yang berakhlak, yang fakih, yang dalam pemahamannya, ya, dan semangat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat pertanyaan Mu'ad pun juga luar biasa. Apa kata Mu'ad bin Jabal? Aku berkata ya Rasulullah, tolonglah kabarkan kepadaku amal yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Wih, Masya Allah. Ini pertanyaan yang luar biasa Pak. Amal yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Iya. Subhanallah, saudaraku, kenapa Mu'ad bin Jabal bertanya tentang amal? yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Karena itulah tu, tujuan kita. Kemana lagi kita akan pergi kalau bukan kepada surga atau ke neraka. Ya, kita hidup di dunia ini kita akan terus berjalan. Kita akan meninggal dunia. Setelah mati mau kemana? Hah? Mau ke surga apa ke neraka? Gak mungkin. Masih mau tengah-tengah aja Ustaz. Gak mungkin mas. Ya. Saudara-saudaraku sekalian. <clears throat> Maka Rasulullah SAW bersabda, Hai Mu'ad, kamu sudah bertanya tentang perkara yang besar. Subhanallah. Ini pertanyaan yang besar. Maka dari itu setiap kita harus selalu bertanya, apa sih amalan yang bisa memasukkan saya ke surga? Apa yang bisa men yang menjauhkan saya dari api neraka? Ini penting sekali. Setiap kita mau beramal, beraktivitas, berbuat, berucap, ya apa saja yang kita hendak lakukan ucapan saya ini masukin saya ke surga apa enggak kita mau menulis sesuatu memasukkan ke surga apa enggak ya itu penting ya dan sesungguhnya ia mudah bagi orang yang Allah berikan padanya kemu kemudahan berarti ada orang yang tidak diberikan kemudahan ada ya ada Pak ada orang Sholat bagi dia berat. Mau sholat lima waktu, aduh berat dah. Ada orang, Masya Allah, berjalan kaki sampai satu kilo ke masjid, mudah. Iya Pak, Masya Allah. Ya. Di zaman sahabat dahulu ada seorang sahabat Nabi yang rumahnya paling jauh dari kota Madinah. Tidak ada sahabat yang paling jauh dari sahabat tersebut. Iya. Tapi dia tidak pernah absen dari satu sholat pun juga. Ya, antum tahu nggak sahabat ini jauhnya berapa kilo, Mas? Ya, lebih dari 5 kilo. Jalan kaki ke masjid, nggak pernah tinggal. Subhanallah. Kita 200 meter berat. Maka dari itu saudara saudara sekalian kita butuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada kita kemudahan, kita tidak akan bisa dan tidak akan mudah bagi kita. Maka dari itu saudaraku sekalian, penting kita minta kepada Allah kemudahan. Iya. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada Mu'ad bin Jabal sebuah doa sebelum eh, setelah setelah sholat apa itu? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rasulullah ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Karena doa ini penting. Allahumma inni, ya Allah bantu aku untuk selalu berzikir kepadamu. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Ya. Kalau kita tidak dibantu bahaya. Akhirnya kita lebih condong kepada maksiat daripada berbuat taat. Masalahnya Ustadz gimana sih caranya supaya Allah bantu saya mudahkan? Ya, caranya pertama kita harus berusaha semaksimal mungkin melawan hawa nafsu. Memang berat di awal-awal. Tapi kalau kita tidak biasakan, ya, kita tidak akan bisa. Yang kedua, ya, kita harus selalu memotivasi diri dalam kebaikan. Ya, kita selalu memotivasi diri supaya ketika kita termotivasi hati kita selalu semangat dalam kebaikan insyaallah. Iya. Yang ketiga, agar Allah mudahkan kita, kita harus menuntut il, ilmu. Sebab kalau kita tidak menuntut ilmu, kita tidak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, supaya kita dimudahkan apa tadi? Kita berdoa minta kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita apa? kemudahan. Ya, di dalam amalan-amalan kita itu. Kemudian Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya dia mudah atas orang yang Allah berikan kepadanya kemudahan hai Muad. Adapun amalan yang memasukkan ke surga itu yang pertama apa? Hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja. Jauhkan kesyirikan. Yang kedua apa? Dirikan sholat. Yang ketiga apa? Bayar zakat. Yang keempat apa? Berpuasa Ramadan. Yang kelima apa? Haji ke Baitullah. Ini rukun apa Pak? Ini rukun Islam. Ternyata rukun Islam itu Masya Allah ya. Ternyata rukun Islam itu amal yang bisa memasukkan kita ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Alhamdulillah. Ya. Dan itu pembahasan sudah kita bahas di hadis yang ketiga. Jadi kita tidak akan bahas lagi di hari ini. Kemudian Rasulullah bersabda. <clears throat> Ya. Subhanallah. Rasulullah ditanya sama Mu'ad tentang amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Sudah dijawab sama Rasulullah. Tapi Rasulullah menambahkan yang lain. Ya. Kenapa Rasulullah akan tambahkan? Di sini akan ada rahasia-rahasianya. Pertama, kata Rasulullah bersabda apa? Maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan, hai Mu'ad? Masya Allah. <clears throat> ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Muad bin Jabal tentang pintu-pintu kebaikan, Pak. Kenapa? Karena ya kalau kita mau masuk ke rumah itu harus lewat pintu. Kalau kita tahu pintunya, insya Allah masuk ke dalam rumah pun juga mudah. Untuk masuk kepada kebaikan-kebaikan yang banyak itu, kita harus melalui pintunya dan punya pintunya, Pak. Kalau kita masuk pada pintu-pintunya tersebut, insya Allah mudah kita masuk kepada kebaikan. Ternyata Rasulullah mengatakan pintu-pintu kebaikan hanya tiga. Iya. Yang pertama apa? Puasa. Puasa pintu kebaikan, iya. Anda rasakan sendiri ketika kita puasa itu Masya Allah. Kita jauh dari maksiat. Ketika kita berpuasa, lapar, dahaga, haus, Masya Allah di saat itu kita ah yang nggak ada minat mau berbuat maksiat ya kita selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah makanya orang yang berpuasa itu Pak sangat dekat kepada ketaatan insya Allah ya ini pintu yang pertama apa itu puasa yang kedua apa kata Rasulullah SAW wasadaqatu tufiul khati'ah pintu kebaikan yang kedua apa sedekah subhanallah Ya. Ternyata sodako itu pintu kebaikan. Artinya, orang yang selalu dermawan dan selalu bersedekah, maka Allah akan mudahkan kepada amalan-amalan yang yang lainnya insyaallah. Iya. Makanya subhanallah, yang namanya sodako itu, Pak, adalah bukti keimanan dan hadisnya sudah lewat. Kata Rasulullah, as-shadaqatu burhanun. Sodako itu bukti akan keimanan seorang hamba. Iya, dan sudah pernah saya jelaskan kenapa sih sodako itu bukti keimanan. Karena manusia itu punya sifat cinta duit, cinta harta. Ketika ia bersedekah, memberikan kepada fakir miskin cuma-cuma, harta yang sudah dia capek mendapatkannya, ternyata ia berikan kepada fakir miskin. Dia lawan rasa kikirnya rasa cinta dia kepada harta itu dia lawan, itu menunjukkan akan keimanan dia kepada Allah dan kehidupan akhirat. Masya Allah. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga apa pintunya Pak? Dan sholat di waktu malam. Masya Allah. Dan sholat mal di waktu malam ini luar biasa pengaruhnya Pak. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sholat malam itu dalam Al-Quran sering sekali. Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un Wabil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil apa yang Allah berikan berupa kenikmatan di surga Sesungguhnya dahulu mereka suka berbuat kebaikan. Apa Allah sebutkan kebaikan penduduk surga itu, Pak? Dahulu mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Dan mereka di waktu sahur beristighfar. Sahur itu artinya akhir malam. Tuh lihat, ternyata penduduk surga, karakteristik mereka yang utama sholat malam, Pak. Masya Allah. Iya. Allah juga berfirman, Ya di dalam surat As-Sajdah yang Rasulullah sebutkan dalam dalam dalam hadis ini. Allah berfirman tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari apa tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka menyeru Rob mereka dengan rasa takut dan rasa berharap dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Apa kata Allah? Jiwa tidak tahu apa yang akan disembunyikan untuknya dari kurratu ayun. Kurratu ayun itu kesejukan pandangan, ketentraman hati dan bidadari di surga. Ternyata orang yang sholat tahajud itu akan diberikan apa? Kesejukan pandangan, ketentraman hati. Makanya Masya Allah, Subhanallah, besar. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, Allah turunkan perintah untuk sholat tahajud. Pak. Ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا Tuh lihat. Hai yang berselimut, bangunlah kamu di waktu malam. Iya. Kurangi sedikit atau tambahkan lagi dan bacalah Al-Quran secara tartil karena sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu beban yang berat itu menyampaikan wah wahyu sesungguhnya ibadah di waktu malam lebih mengesankan di hati lebih mengokohkan hati dan ibadah yang paling baik Masya Allah ternyata sholat malam itu lebih menguatkan hati Pak ya. makanya Rasulullah SAW dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim Suatu malam Rasulullah bang, bangun tiba-tiba. Kalau orang Sunda nyebutnya lilir, Pak. Ya. Lilir di waktu malam tiba-tiba bangun. Apa kata Rasulullah, Pak? Subhanallah, madza unzilatil lailah minal fitan wa madza unzila minal khazain. Subhanallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Dan perbendaran apa yang Allah turunkan di malam ini? Lalu Rasulullah bersabda apa? Man yuqidhi sahibatil hujar Siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu? Kata Ibnu Hajar, ini isyarat bahwa di zaman fitnah hendaknya kita sering-sering banyak mendekatkan diri kepada Allah, terutama di waktu malam, Pak, Ini zaman fitnah nih kita nih, fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah ngeri di zaman sekarang itu. Maka kita harus banyak-banyak bertakaruf kepada Allah, Pak. Banyak-banyak mendekatkan mendekatkan diri terutama salat tahajud. Kenapa? Karena itu memberikan kekuatan pada hati kita insya Allah. Iya. Salat malam ya akan Islam saudara-saudaraku sekalian. <clears throat> itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Kata Rasulullah SAW apa? Alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian salat malam. Fa innahu da'bu salihina min qablikum. Fa innahu maghfaratun lisayyi'at manhatun 'anil itsm Ya, kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu sholat malam. Karena sholat malam itu menggugurkan dosa dan mencegah ya dari perbuatan dosa. Ya, jadi sholat malam itu fungsinya apa? Tadi menggugurkan dosa, dosa dan juga mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Dan satu ayat yang lain, fa innahu da'bus salihina min qablikum karena sholat malam itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian itu. Makanya subhanallah, ya akal Islam. Jangan tinggalkan sholat malam Pak, walaupun cuma witir satu rakaat. Ya, jaga, jaga. Kalaupun bisanya witir satu rakaat, alhamdulillah. Bisanya witir tiga rakaat doang, alhamdulillah. Bisa sholat tahajudnya tujuh rakaat, alhamdulillah. Bisa sholat tahajud sebelas rakaat, mantap. Asal dirutinkan terus Pak tiap malam jangan hilang jangan jangan tinggalin deh. Ya Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang suka meninggalkan sholat witir. Kata Imam Ahmad apa? Itu orang buruk. Tidak baik, Pak. Apalagi kalau kita punya tadinya punya kebiasaan sholat malam, eh kita tinggalin. Wah, ini sayang sekali. Rasulullah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Abdullah, La takun mislah fulan. Hai Abdullah, kamu jangan sama kayak jangan kasih fulan tuh. Karena yakumu minal lail fataraka qiyamal lail. Tadinya dia suka sholat malam. Eh sekarang ditinggalkan. Jangan sampai seperti itu saudara-saudaraku sekalian. Yang jelas Pak, sholat malam itu pintu kebaikan. Orang yang selalu sholat malam, insyaallah Allah akan mudahkan untuk dia kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bismillah, insya Allah. Apalagi tiga pintu ini kita dapat semua nih. Kita berpuasa, kita sedekah, dan kita sholat malam. Tapi tiga, tiga masalah, tiga perkara ini biasanya terkumpul di bulan puasa, Pak. Iya kan? Siangnya puasa, malamnya teraweh, terus gitu dianjurkan banyak sedekah. sedekah. Supaya kenapa? Supaya kita dapat tiga pintu kebaikan ini, Masya Allah. Dalam riwayat Al-Bazzar dalam musnadnya Rasulullah SAW sabda, kata Rasulullah SAW, Inna fil jannati gurofan. Di surga itu ada kamar-kamar. Yurobatinuha min zuhuriha. Yang bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Dan bagian luarnya terlihat dari dalamnya. Saking indahnya itu kamar. Ini kamar yang VIP ini Pak. Iya. Yeah. Para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, buat siapa kamar-kamar yang istimewa itu, hai Rasulullah?" Apa kata Rasulullah, "Liman atabal kalam wa ada wa wa at'amat ta'am wa ada masyam wa salla bil wa nasuniyam. Bagi orang yang memperbagus ucapan dan ia memberi makan sedekah dan ia berpuasa dan ia sholat di waktu malam. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau kita dapat tiga pintu kebaikan ini saudara-saudaraku sekalian. Maka di saat itu kita akan mendapatkan kamar yang sangat istimewa di dalam surga. Subhanallah. Kita lanjutkan. Setelah Rasulullah menyebutkan tentang pintu-pintu kebaikan, Rasulullah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal. <clears throat> Maukah aku kabarkan kepada kamu hai Mu'ad tentang kepala urusan, tiangnya dan puncaknya. Mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kepala urusan itu apa? Islam. Kenapa Islam disebut kepala, Pak? Karena kalau manusia tanpa kepala hidup nggak? Demikian pula amal tanpa Islam percuma. Ada orang nggak masuk Islam tapi ikut sholat diterima Enggak. Ada orang ikut puasa Ramadan tapi enggak masuk Islam. Iya, tidak diterima. Syarat utama seseorang diterima amalnya adalah Islam. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun kita alhamdulillah yang sudah terlahir dalam keadaan orang tua kita muslim, sudah otomatis kita jadi Islam. Ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya. Jadi Islam itu adalah merupakan kepala segala urusan. Kemudian tiangnya apa? Tiangnya kata Rasulullah sholat. Saya mau tanya, kalau sebuah bangunan tiang-tiangnya hancur, kira-kira roboh nggak mas? Itulah. Maka dari itulah saudaraku, pendapat yang kuat dalam masalah ini dan pernah kita bahas, bahwa orang yang meninggalkan sholat sama sekali alias nggak mau sholat, kafir, murtad dari agama Islam karena bangunan Islamnya sudah roboh, tiang-tiangnya roboh. Iya. Bayangkan Masya Allah Pak Disuruh sujud sama Allah nggak mau Ini kesombongnya nemen ini Pak ya, Iblis saja Kalau disuruh sujud kepada Allah masih mau Pak Iblis itu tidak mau sujud kepada Adam nggak mau Tapi kalau disuruh sujud sama Allah mau Iblis Ini orang disuruh sujud sama Allah Sholat nggak mau lebih sombong dari iblis ini Pak. Iya, mengerikan. Kalau ada orang yang tidak sholat itu ya akhi. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, sholat itu tiang agama. Perhatikan sholat. Siapa yang memperhatikan tiang, insya Allah bangunan akan kokoh berdiri. Siapa yang tidak memperhatikan tiang, dia akan segera roboh. Maka Rasulullah SAW men, apa, menekankan masalah sholat. Ya, dalam Al-Qur'an juga penekanan masalah salat banyak. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, bayar zakat. Ya, Luqman Al-Hakim ketika menasehati anak-anaknya, apa kata Luqman Al-Hakim? Ya bunayya aqimis shalah. Hai anakku, dirikan salat. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah apa? Supaya dijadikan orang yang menegakkan salat. Maka dari itu ya akhi, bersungguh-sungguhlah. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga sholat, insya Allah dia akan bersungguh-sungguh menjaga amal yang lainnya. Tapi orang yang suka melalaikan sholat, maka dia akan melalaikan yang lainnya. Ingat, sholat itu yang pertama kali dihisap oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, awalu ma yuhasabu bil abdu as-sholat. Yang pertama kali dihisap oleh Allah apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, amalan yang lain ikut baik. Kalau sholatnya buruk, amalan yang lain ikut buruk. Jadi baik tidak baik atau tidaknya amalan kita tergantung pada apa? Sholat kita, mas. Perhatikan sholat kita. Perhatikan waktunya, wudhunya, tumaninahnya. Jangan sampai kayak orang munafik kata Rasulullah SAW. Tilka sholatul munafik. Itu sholatnya orang munafik. Ya jelis yarkubus syams hatta idha sfarrat. Ya. Itu solatnya orang munafik kata Rasulullah. Sengaja ia akhir-akhirkan solatnya sampai matahari menguning. Sehingga ketika matahari telah menguning dia pun nakor nakor telgurob. Dia pun solatnya seperti apa? Burung yang mematuk. Cepat banget itu. Masya Allah. Itu solat orang munafik kata Rasulullah SAW. Iya. Coba deh kita sholat dengan khusyuk Orang yang selalu berpikir gimana sih saya bisa khusyuk dalam sholat, Masya Allah. Pemikiran yang luar biasa. Orang yang selalu berpikir gimana sih saya sholat saya bisa betul-betul benar gitu. Luar biasa Pak. Ya, banyak orang tidak peduli Pak, yang penting saya sholat. Udah gitu sholatnya cepet. Ya, sampai di internet ada tuh sholat terawih tercepat di dunia. Mana mana tumak nina Sementara tumak nina itu rukun sholat. Kalau kehilangan tumak nina, berarti sholatnya sah tidak? Enggak sah. Ya. Kemudian kata Rasulullah apa? Dan puncaknya jihad. Dan jihad, apa sih jihad itu Pak? Jihad secara bahasa artinya badlul juhdi kota latil Jihad secara bahasa kata Ibnu Hajar Asqalani yaitu mengerahkan seluruh kemampuan kita untuk memerangi musuh. Itu jihad. ya. Adapun secara istilah, maka jihad itu ada empat martabat. Jihad ada empat martabat, empat tingkatan. Tingkatan yang pertama, dan ini dasar jihad. Apa itu? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, yang pertama yang disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yaitu jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Nih, jihad yang paling utama apa? Ya, jihad melawan diri sendiri. Karena jiwa kita ini, Pak, selalu menyuruh kepada apa? Keburukan. Kalau kita tidak lawan, susah. Ya. Berarti orang yang bisa melawan syahwatnya, keinginan-keinginan buruknya, Masya Allah. Jihad melawan diri sendiri ini akan terus kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Sampai kita meninggal dunia. Ya, mau sholat, kita harus lawan kemalasan. Mau puasa, kita harus berjihad, sabar. Supaya kita tidak batal. Apalagi menghadapi maksiat. Jihad. Ketika kita malas, jihadi Demikian pula kita berusaha untuk istiqomah di atas amal, berjihad. Kita mau hijrah, banyak rintangan. Rintangan dari teman, rintangan dari lingkungan, rintangan dari setan dan hawa nafsu. Berjihad, harus berjihad. Harus si ya akal Islam. Ya. Kita ini harus punya jiwa pejuang. Berjuang untuk mendapatkan sur surga. Ini jihad yang pertama nih Pak. Dan Rasulullah menganggap ini hakikat jihad. Kata Rasulullah dalam riwayat yang sahih, Al-mujahidu man jahadan nafsahu li ta'atillah, kata Rasulullah. Hakikat orang yang berjihad itu adalah yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah. Itu hakikat orang yang berjihad. Bahkan dalam riwayat Ibn Najjar dari hadis Abu Dhar, Rasulullah mengatakan afdalul jihad an hawak. Jihad yang paling utama adalah engkau menjihadi dirimu sendiri diri. Kenapa Pak? Ini jihad yang paling dasar. Karena orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia akan mampu mengalahkan musuh yang ada di luar. Jangan berharap, Pak, ah saya mau ikut jihad perang ah, tapi kita kalah mulu sama hawa nafsu. Saya yakin kita pun akan kalah di medan perang. Soheh. Maka dari itu kata para ulama, siapa yang selalu menang melawan hawa nafsunya, dia akan menang melawan musuhnya. Tapi siapa yang selalu kalah melawan hawa nafsunya, dia akan dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Maka kalau kita ingin menang, Pak, maka harus kita menang melawan diri sendiri. Harus, Pak. Ya. Terkadang kalau kita pikir-pikir, kita ini sering menangnya apa sering kalahnya sih, Pak? ya <laughs> banyaknya sih sering kalahnya gitu kan apalagi kalau hawa nafsu syahwat lagi menggebu-gebu gitu kan Masya Allah ya ya kuat Islam saudara-saudaraku sekalian ini tingkatan jihad yang pertama jihad yang kedua apa? kata Ibn Qayyim rahimahullah tingkatan jihad yang kedua itu jihad syaitan jihad melawan setan ya Syaitan dan bala tentaranya tak akan pernah diam. Iblis sudah bersumpah. Apa kata iblis dalam surat Al-A'raf? Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Tuh lihat tuh. Ini sudah janji siapa? Janji iblis. Iblis sudah berjanji dan iblis akan melak, apa menggunakan segala macam cara. Iblis akan mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Iblis pun akan masuk kepada berbagai macam pintu-pintu, Pak. Dan iblis itu akan mempelajari psikologi kita nih, orang senangnya apa ini? Kelemahannya apa nih? Dipelajari sama iblis, tahu. Iya. Yeah kita misalnya lagi punya hobi main bola, wah kalau main bola asik, masuk tuh di pintu situ tuh iblis masuk, Pak. oleh iblis, dibilang dah ya gampang ngaji ini rame nih nggak rame nih AC Milan sampai lawan Liverpool ngajinya gampang-gampang akhirnya apa ngajinya entah dulu ya main bolanya dulu lah ilaha illallah kalah Iya. Di zaman sekarang pintu-pintu iblis banyak sekali, Pak. Facebook jadi pintu, WhatsApp jadi pintu, lain bisa jadi pintu, BlackBerry bisa jadi pintu, ya enggak? YouTube apalagi setannya banyak. Iya. <clears throat> Belum lagi Instagram dan yang lainnya. Itu bisa jadi pintu setan, Mas. Akhirnya kita hidup-hidup kita habisnya cuma kayak gituan aja. Iya. Awal pertama kali bangun yang dilihat adalah HP. Al-Qur'an nanti. Iya, supaya kita bisa nonton HP terus, iblis punya senjata yang lain, apa itu? Diangan, diberikan angan-angan. Gampang, nanti kan kamu baca Quran setelah itu, tuh kan? Oh iya iya iya, nanti gampang saya baca Quran deh. Ya baca Qurannya cuma lima menit Setelah itu baca Whatsappnya dua jam Itu pinter banget Pak Iblis itu Masya Allah Subhanallah ya. Di Facebook dan yang lainnya Berapa banyak Pak Saya baca di sebuah Apa namanya eh, Media Di Bekasi itu Pak 80% kasus perceraian itu gara-gara media sosial 80% kasus perceraian gara-gara media sosial. Kalau enggak suaminya selingkuh, istrinya yang selingkuh. Gara-gara apa coba? Media sosial. Iya, namanya juga sosial. Ya. Emang enakan zaman dulu apa ya? Yang zaman Nokia pisang itu. <laughs> Enggak usah pusing pakai WhatsApp pula apa. Iya, cuma buat SMS, telepon dah selesai. Buat lemparin anjing juga bisa. Iya. Ya Allah, ya Rabbi, emang zaman sekarang ini musibah banget, Pak. <clears throat> Pintu-pintu setan ini semakin menganga di depan kita ini, Pak. Kalau kita tidak bisa menjihadi diri kita, susah. Kalau kita tidak bisa menjihadi setan, berat. Bagaimana cara menjihadi setan? Yaitu dengan cara mempelajari langkah-langkah setan. Kita harus tahu betul pintu-pintu setan itu apa. Ya. Maka kalau kita punya HP, kita harus berpikir, ini pintu setan ini. Gimana caranya supaya HP ini tidak, jadi pintu setan? Kita harus bisa berpikir, Pak. Ya. Wah, kalau gitu ada waktunya lah. Ada waktunya nge-HP, nge-HP jam sekian sampai jam sekian. Dah selesai. Ya, selain itu saya tutup aja atau saya matiin dan yang lainnya. Kalau nggak begitu, habis waktu kita. Kapan waktu baca Al-Quran? Kapan waktu untuk beramal soleh? Kapan untuk ngaji? Kapan untuk nuntut ilmu? Habis semuanya buat HP. Subhanallah saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa yakum. ya. Nah, ini yang kedua nih Pak, jihad melawan setan. Pelajari betul langkah-langkah setan. Karena langkah-langkah setan itu lembut. Ya. Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Kata Sufyan Atsauri, langkah-langkah setan itu lebih halus daripada sutra. Terkadang kita tidak merasa ternyata kita sudah terjebak dalam langkah setan. Ya, setan itu mengiming-imingnya pintar Pak mengiming-imingnya untuk kebaikan dulu ya ayo buka deh Facebook kamu kan bisa dakwah di situ iya ya dakwah oh ya benar-benar dakwah buka Facebook dakwah ya itu itu eh, ada yang cantik tuh dakwah itu aduh benar ya dakwah dakwahi di add eh, juga kenalan oh ti masya Allah ya. niatnya pertama sih ya dakwah pak masya Allah lama-lama waktu oh, kapan kita kopdar eh, Aduh, iya, setan. Itulah ya, akhi. Memang begitulah setan. Iya. Maka dari itu saudaraku, kita harus lebih pandai dari iblis. Kita harus lebih cerdas dari setan. Kalau kita tidak lebih cerdas dari setan, kita kalah. Iya. Ini yang kedua, jihad melawan setan. Dan setan itu ada dua, setan jin dan setan manusia. Yang susah itu setan manusia, jin ini Pak, nggak kelihatan. Dan was-wasnya itu halus sekali. Ya. Yang ketiga, jihad al fusak kata para ulama jihad menghadapi orang-orang fasik. Siapa sih fasik? Pelaku dosa besar. Bagaimana berjihad melawan orang fasik? Yaitu dengan mengajak mereka, dakwahi mereka, dakwahi mereka ajak kepada majlis taklim ngaji yuk hijrah yuk tobat yuk gimana caranya berpikir supaya mereka para pelaku dosa besar ini meninggalkan dosa-dosa mereka iya ini penting kita berpikir kalau kita sudah dapat hidayah jangan cuma mikirin ah udah yang penting saya dapat hidayah orang mau sesat kok terserah jangan Iya. Kita sudah dapat hidayah, yang kita pikirkan sekarang bagaimana teman saya dapat hidayah. Bagaimana saudara saya dapat hidayah. Itu coba yang kita pikirkan begitu, Pak. Ya, sehingga kita bisa menyelamatkan banyak teman-teman kita dari api neraka, Masya Allah. Ya. Dan berjihad melawan orang fasik ini, Pak, butuh ilmu. Butuh apa? Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari berkata, Adapun berjihad melawan diri sendiri itu caranya dengan cara menuntut ilmu. Dengan cara apa? menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Adapun jihad melawan setan dengan cara mempelajari langkah-langkah setan. Adapun jihad melawan orang fasik dengan cara mendakwahi mereka dengan il ilmu. Dakwahi, dakwahi. Ya. Saya dulu ustaz sebelum ngaji sunnah melihat orang itu nafsu pengen dakwahi. Sekarang udah ngaji sunnah kok malah melempem ya. Salah, bukan begitu. Kita harus berdakwah dengan cara sesuai kemampuan. Iya. Berdakwah itu nggak harus isi majlis taklim, Pak, nggak harus. Dakwah itu dengan cara apa? Ngajak orang, nyampein hadis, kata-kata yang baik di SMS dan yang lainnya. Nge-share video-video ceramah, kan termasuk dakwah ya kan? Iya, itu dakwah. Nah ini Pak, coba kita pikirin deh supaya banyak orang yang semakin bertaubat kepada Allah, semakin orang kembali kepada Allah. Ini di zaman di negeri kita aja, Pak. Orang yang mengaku muslimnya banyak, Pak. Tapi yang sholat lima waktunya, aduh. Iya. Yang betul-betul berpegang kepada sunahnya lebih minoritas lagi. Iya, lebih sedikit lagi. Kemudian jihad yang keempat apa? Yaitu jihad melawan orang kafir. Ya. Jihad melawan orang kafir ini, Pak. Orang kafir apa yang harus dijihadi nih? Karena orang kafir ada dua jenis. Ada kafir harbi dan ada kafir non-harbi. Kafir harbi itu apa? Kaf, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka yang seperti ini kita perangi. Karena mereka memerangi kita, membunuhi kita, mengusir kita, masa kita diam? Nggak bisa dong. Kecuali kalau kita tidak punya kemampuan apa-apa, maka kita wajib hijrah. Ya. Ikhwatlah Islam saudara-saudaraku sekalian. Ada lagi kafir non harbi, kafir yang bukan harbi, artinya orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Maka ini pun tidak boleh kita perangi. Ya, kafir non harbi ini ada tiga macam. Ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di negara Islam dan membayar jizyah. Di zaman sekarang nggak ada. Yang kedua, kafir musta'man. Siapa itu? Orang kafir yang tinggal di negara Islam dan diamankan oleh pemerintah Islam atau oleh kaum muslimin diberikan apa keamanan ya yang keempat yang ketiga yang disebut dengan kafir muahad apa itu kafir muahad itu orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kita untuk tidak saling menyerang maka kafir-kafir yang kayak gini ini nggak boleh diperangi kata Rasulullah SAW man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad maka dia tidak akan mencium bau surga ya. yang seperti tidak boleh makanya Allah mengatakan la dan surat apa itu? surat al-mumtahana la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum matuqsitu ilayhim innallahu yuhibbul muqsitin Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri-negeri kamu. Allah tidak larang kamu untuk berbuat baik dan bersikap adil kepada mereka. Lihat, ya. Berbuat baik kepada orang kafir seperti ini boleh, Pak? Boleh. Silahkan. Tapi kalau sama orang kafir yang memerangi kita, maka kita perangi lagi. Kalau mereka memerangi kita dengan pemikiran, kita balas perangi dengan pemikiran lagi. Kalau mereka memerangi kita dengan fisik, dengan senjata, ya kita harus membela diri-diri kita. Kecuali kalau kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita harus hijrah. Ya, pergi ke tempat yang di situ kita aman dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi ini empat macam apa? Jihad. Ya. Baik, kita lanjutkan, Mas. <clears throat> Kemudian setelah Rasulullah SAW menjelaskan itu, kata Rasulullah apa? Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli? Maukah aku beritahu kepada hai Muad, kunci semua itu? Subhanallah. Saudaraku, setelah Rasulullah menyebutkan tentang amal yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, Rasulullah menjelaskan juga tentang pintu-pintu kebaikan. Rasulullah juga menjelaskan tentang apa? Kepala urusan, tiangnya, dan puncaknya. Rasulullah ingin memberitahu kunci semua itu. Masya Allah. Kata Rasulullah kepada kepada Muad apa? Maukah aku beritahu kepada kamu kunci semua itu, hai Muad? Mau nggak? Mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dipegangnya lisannya dan berkata, nih tahan. Kok apa be, apa urusannya lisan dengan amal, Pak? Iya. Allah berfirman <clears throat> dalam surat yang sering dibawakan oleh khotib-khotib Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang baik. Apa balasannya? Niscaya Allah akan perbaiki amalan kamu. Tuh lihat. Orang yang bisa menjaga lisannya sehingga ia selalu mengucapkan kebaikan, Allah akan apa? Jaga amalannya. Subhanallah. Lati ayat ini menunjukkan, Pak, orang yang tidak bisa menjaga lisannya, Allah tidak akan jaga amalnya. Makanya antum kalau pengen tahu amal seseorang, lihat lisannya. Kalau lisannya suka mencaci maki, lisannya suka nyakitin orang, lisannya itu kasar, saya yakin amalnya pun juga tidak baik. Ya, berdasarkan ayat tadi. Makanya bengkoknya amal seseorang itu ditentukan oleh bengkoknya lisan dia. Semakin lurus lisannya, semakin lurus amalnya insyaallah. <clears throat> Iya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah iyyakum. Dalam riwayat Tirmizi Rasulullah SAW sabda, setiap paginya fa lisan yukaffiru eh, fa innal jawarih ya tukaffirul lisan. Setiap pagi anggota badan manusia itu mewanti-wanti lidah. Apa kata anggota tubuh kepada lisan, kepada lidah? Ittaqillahi fina, ittaqillaha fina. Hai lisan, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kami. Ini istaqamta istaqamna wa ini wajajta i wajajta. Kalau kamu lurus hai lisan, kami akan lurus. Dan kalau kamu bengkok hai lisan, kami akan ikut bengkok. Masya Allah, saudaraku sekalian. Makanya penting, Pak. Jaga lisan deh. Ya dilaporkan ke Rasulullah. Ada seorang perempuan banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Tapi sayang, hai Rasulullah, lisannya suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha. Tidak ada kebaikannya wanita itu. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Bayangkan, sholatnya banyak, sodakohnya banyak, puasanya banyak, tapi gara-gara lisannya yang tidak dijaga, menyakiti tetangganya, Allah mengatakan kepadanya, apa Rasulullah mengatakan apa? Dia tidak ada kebaikannya. Dia termasuk penduduk api neraka. Musibah, Pak. Makanya hati-hati, Pak. Ya. Kita lihat di Facebook, di media sosial, banyak sekali Pak orang-orang yang lisannya mengerikan, Pak lisannya kalau ngomong tuh menyakiti hati ya lisannya paling senang membuli mm-hmm. orang menjelek-jelekan orang dan yang lainnya mereka kira itu remeh padahal itu di sisi Allah apa besar ya Masya Allah ya kota Islam banyak orang yang lari dari riba karena kata Rasulullah satu dirham riba sama dengan 36 kali berzina Ya, lari dari riba tapi jatuh kepada yang lebih berat dari riba. Apa itu, Pak? Hah? merusak kehormatan seorang muslim. Kata Rasulullah, riba ada 70 pintu. Yang paling rendah seperti menstubuhi ibunya. Dan riba yang paling riba merusak kehormatan saudaranya sesama muslim. Dirusak kehormatannya, Pak. Iya. Yeah dijelek-jelekin namanya, dibunuh karakternya. Dia kira itu tidak akan diberikan balasan oleh Allah. Padahal itu sangat besar dosanya di mata Allah, lebih berat daripada riba. Ya, siap apa yang melakukannya? Lisan. Tangan mewakili lisan. Naam, ya akhi ya azan ya Allah ya Maka dari itulah hati-hati. Ya, dosa lisan ini rata-rata gede, Pak. Coba sebutkan dosa lisan apa aja. Gibah dosa besar apa kecil? Besar. Apalagi mencela dosa apa kecil? Eh, besar apa kecil? Besar. Apalagi Pak? Dusta, dosa besar. Apalagi? Hah? Memfitnah, dosa besar. Berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Wah, ini paling besar. Ya. Makanya subhanallah ya akhi dosa lisan itu rata-rata besar, Mas. Hati-hati dia dengan lisan ini. Tidak ada tulangnya. Ya, tapi ngeri benar subhanallah. Ya akhwat Islam saudara-saudaraku sekalian. Maka kemudian Muad bin Jabal berkata, "Hai Nabi Allah, apakah kami akan disiksa disebabkan ucapan-ucapan ke kita?" Kata Rasulullah, Berapa banyak orang yang ditelungkupkan di atas wajah-wajah mereka ke dalam api neraka karena hasil lisan-lisan mereka. Subhanallah. Maka jangan sampai, Pak. Jangan sampai kita menganggap remeh ucapan kita yang ternyata itu mendatangkan kemurkaan Allah. Kata Rasulullah apa? Innal abda la yatakallamu bi kalimatin la yulti biha balan. Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah dan dia menganggap remeh yahwi bihi fi nari jahannam sab'ina kharifan gara-gara ucapan itu dia masuk ke dalam api neraka tujuh, sejauh 70 tahun gara-gara alasan itu Pak ya maka dari itu saudaraku mari kita menjaga lisan-lisan kita mari kita menjaga tulisan-tulisan kita kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, sudahlah. Jangan balas dengan cara menjelek-jelekan lagi. Kalau ada yang mencaci maki kita, sudahlah. Jangan kita balas dengan cara mencaci maki lagi. Suatu hari Abu Bakar pernah dicaci maki sama orang, Pak. Maka Abu Bakar pun diam. Rasulullah pun tersenyum. Kemudian Abu Bakar dicaci maki lagi, ya Abu Bakar diam. Dicaci maki lagi, maka Abu Bakar nggak sabaran. Segera Abu Bakar balas mencaci. Maka Rasulullah pun pergi. Melihat Rasulullah pergi, Abu Bakar langsung mengejar Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi ketika aku diam kau tersenyum, ketika aku balas engkau pergi, kenapa? Kata Rasulullah, ketika engkau diam, aku melihat malaikat yang membalasmu, membalas dia. Dan ketika kamu membalas, aku melihat setan hadir. Dan aku tidak mau duduk di majlis yang dihadiri oleh setan. Hadisnya ada Trimidi dan yang lainnya, Pak. Jadi kalau kita ada orang yang menjelek-jelekan kita di media sosial, nggak usah dibalas. Yang balas ya pak, Malaikat. Ya. Makanya subhanallah saudara-saudaraku sekalian ikhwata Islam. Dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Wa meruun syatamaka wa ayyaraka bi amrin ya'lamuhu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fihi wa da'wa balahu alaih. Kalau ada orang yang memburuk-burukan kita dengan aib yang memang ada pada diri kita, jangan balas memburuk-burukan dia dengan aib yang ada pada diri dia. Biarkan dosanya dia yang nanggung. Tuh lihat, Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang memburuk-burukan kita, kita itu enggak rugi Pak. Kalau ada orang yang menggibah kita, memburuk-burukan kita, enggak rugi buat kita. Enggak. Sama sekali enggak. Justru kita untung. Kenapa? Karena orang yang memburuk-burukan itu transfer pahala ke kita. Sudah dia dapat dosa, sudah gitu dia berkurang pahala. Kita yang diburuk-burukan enak alhamdulillah, enggak usah capek-capek beramal. Dapat pahala banyak, monggo alhamdulillah. Makanya saya ini paling senang dibully, Pak. Sono bully, sono jelek-jelekin. Saya mah enggak terpengaruh insyaallah dibully juga di media sosial dijelek-jelekin ya gini gini gini emangnya pengaruh ya nggak pengaruh buat saya alhamdulillah justru yang kasihan itu yang membulinya itu kasihan benar Pak Allah dari kiamat itu lumayan kan saya bisa petik ya pahala-pahalanya itu baik saya kira cukup sampai di sini Ustaz, sholat malam sebaiknya dilakukan pukul berapa? Kata Rasulullah, Rob kita Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam itu kapan? Sekitar jam 2 lah Pak. Ya. Dan itu terus berlangsung sampai fajar menyingsing. Berarti yang paling bagus itu dari sepertiga malam sampai mendekati fajar. Ya. Saya mau nanya, Keluarga saya hampir semua kerja di asuransi dan setelah saya hijrah saya pun mengetahui bahwa asuransi itu termasuk riba. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara yang baik Ustadz mendawai keluarga saya? Oh, jangan langsung dakwahi asuransinya mas. Dakwahi dulu akidahnya. Kuatkan dulu akidahnya. Benar. Aisyah berkata, kata Aisyah apa? Adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali turun jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kalaulah yang pertama kali turun jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Itu lihat, kenapa? Karena akidah belum ada. Rasa takut kepada Allah belum ada. Makanya penting di situ kita dakwahkan dulu kepada akidah. Kita fahamkan, jadikan dia cinta Allah, jadikan dia takut api neraka, jadikan dia mengharapkan surga. Insya Allah kalau rasa cinta kepada Allah sudah muncul di hati, Pak, dengan sendirinya pas kita beritahu itu nggak boleh, oh, masya Allah, tinggalin. Gampang, mudah. Tuh, lihat hasilnya, Pak. Ketika di Mekah, Rasulullah SAW belum diturunkan tentang ayat-ayat hukum, ya nggak? Ayat jilbab kapan? Di Mekah, eh, di Madinah. Ayat hak warah apa? haramnya arak di mana? Di Madinah. Kewajiban puasa Ramadan di mana? Di Madinah. Kenapa di Mekah belum? Di Mekah fokus kepada akidah. Hasilnya luar biasa nggak Pak? Uh. Ketika Allah turunkan ayat hijab, itu para sahabat nggak nanya dulu, langsung tarik gorden langsung. Kenapa? Karena akidah sudah terbina, Pak. Tapi kalau akidah belum terbina, neng pakai jilbab, panas. Jawabannya gitu Pak, panas. Kenapa? Karena akidah belum terbina. Ya. Ketika para sahabat diharamkan Arab, maka langsung ditumpahkan waktu itu juga tanpa menunggu waktu. Bayangkan. Kenapa? Akidah sudah terbina. Tapi kalau akidah belum terbina, susah ya kenapa sih ini nggak boleh itu nggak boleh agama ini kayaknya berat banget ya nah kan mulai itu padahal ya Allah memberikan perintah Allah memberikan larangan tuh tiada lain untuk kemaslahatan kita juga kok kata Rasulullah dunia itu penjara orang yang beriman dan surga buat orang kafir kafir maksud memang dunia ini penjara kok ini nggak boleh itu nggak boleh ini riba ini aduh Sabar, sabar, sabar. Mendingan sabar di dunia daripada sabar di neraka. Ya. Ustadz, kalau kita menggibahi ahli bid'ah, gimana Ustadz? Kalau yang dimaksud menggibahi itu orangnya, nggak boleh. Maksudnya kita jelekin orangnya itu, orangnya itu pincang, orangnya gini, aib-aib pribadinya nggak boleh, Pak. Tapi kalau yang dimaksud adalah kita supaya orang-orang selamat dari apa? Pemikirannya yang menyimpang boleh dengan ijma para ulama. Tapi sebatas penyimpangannya saja, nggak boleh lebih dari itu. Kalau memang itu maslahat. Ya. Enggak masalah. Seluruh ulama sepakat boleh Bagaimana kalau kita diajak ke kajian yang ustadznya tidak mengikuti manhaj salaf? Lah kalau tidak mengikuti manhaj salaf, terus mengikuti manhaj siapa? Emang salaf itu siapa sih ustadz? Hah? Salaf itu artinya sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Itu salaf. Salaf itu bukan ustadz fulan wa'alan, bukan. Salaf itu sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Kalau orang tidak ngikutin manhaj mereka, terus ngikutin siapa coba? Sementara yang membawa kepada kita Al-Quran siapa? Sahabat. Yang membawa kita hadis siapa? Sahabat. Orang yang paling dalam pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis siapa? Sahabat. Satu-satunya generasi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran siapa? Sahabat. Nah, terus kalau ada orang berkata, saya tidak ikut sahabat. Terus ikut siapa kamu? Hah? Saya ikut guru saya, guru kamu ikut siapa? Ya, orang yang tidak mau ngikutin sahabat, saya jamin sesat, Pak. Imam Al-Barbahari yang wafat tahun 327 Hijriah berkata begitu dalam kitab Syarh Sunnah. Kata beliau, "Faman lam ya'khudz anhum Siapa yang tidak mau mengikuti para sahabat, tidak mau mengambil dari para sahabat, faqad dhalla wabtada, sungguh ia sesat dan berbuat bid'ah. Hati-hati. Ya, kalau ada orang mengatakan saya tidak mengikuti manhaj salah. Ya. Apa saja sunnah Rasul ketika ziarah kubur? <clears throat> Pernah Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Hai hey Rasulullah, kalau aku berziarah kubur, apa yang harus aku baca, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, ucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna in insya'allahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Iya. Kemudian tujuan kita ziarah kubur apa? Kata Rasulullah, zurul kubur fa inna tuzakirukumul akhirah. Berziarah kuburlah karena itu bisa mengingatkan kehidupan akhirat. Jadi tujuan kita ziarah kubur untuk mengingat akhirat. Bukan ngalap berkah, bukan. Iya. Karena ngalap berkah ke kuburan itu, Pak, perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat wala tabi'in wala tabi'ut tabi'in, tidak pula ulama setelahnya. Adapun ya, Riwayat yang menyebutkan Imam Syafi'i katanya ngalap berkah di kuburan Abu Hanifah Imam Abu Hanifah itu riwayat yang di, diada-adakan riwayat yang palsu dan tidak benar. Iya. Yang ketiga, <clears throat> adabnya apa? Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh khusus ziarah kubur. Karena Rasulullah bersabda, "La tusaddu rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan di situ ada kisah Kisahnya dari hadis Abu Basir. Abu Basir berkata, <clears throat> Aku bertemu dengan Abu Hurairah yang baru pulang dari Bukit Tur. Lalu aku bertanya kepada Abu Hurairah, Ya Abu Hurairah, kamu dari mana? Dari Bukit Tur, ngapain? Sholat. Kata Abu Basir apa? Kalau kamu tadi bertemu sebelum kamu berangkat, kamu tidak akan berangkat ke sana. Kenapa kata Abu Hurairah. Karena aku mendengar Rasulullah SAW sabda, tidak boleh diadakan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid. Ya. Berarti lihat Abu Basrah ini seorang sahabat memahami yang dimaksud hadis ini adalah mengadakan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang dianggap keramat, ke kuburan keramat, ya, kuburan Wali Songo misalnya, khusus perjalanan jauh. Maka yang seperti ini Pak tidak diperbolehkan. Ya. Nah itu untuk wanita tidak boleh sering-sering ziarah kubur. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Kata Rasulullah, la'anallahu zawaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Kemudian adabnya lagi apa? Jangan mengkhususkan hari tertentu untuk kita ziarah kubur dengan berkumpul di sana. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "La tattakhidhu qabri 'idan." Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Id itu, Pak, kenapa disebut id? Karena ia berulang setahun sekali dan berkumpul di situ. Makanya id dari kata adat artinya berulang kembali menjadi kebiasaan. Maka kalau kita tentukan ah saya mau ziarah kubur setiap sebelum puasa. Kumpul di situ. Berarti dia sudah menjadikan kuburan sebagai id. Ya. Nah itu ya akhal Islam azan ya Allah wa Jika kita melakukan amalan yang ada targetnya, agar acara yang akan diselenggarakan, diselenggarakan bisa jadi sukses. Apa itu termasuk tawasul ya Ustadz ya? Amal apa? Amalnya disyariatkan apa enggak? Misalnya biar sukses acaranya saya mau puasa tiga hari. Saya mau tanya puasa apa itu? Ya puasa ayamul bid Ustadz 13, 14, 15 bagus, cuman sayang niatnya kamu nggak lurus. Lo kok nggak lurus Ustaz? Ya. Karena amalan itu Pak hendaknya benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah, jangan mengharapkan kehidupan dunia. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 16. Man kana yuridu al-hayata ad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya maka kami akan berikan kepadanya apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga mereka itu tidak akan mendapatkan apapun dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Tuh lihat. Jadi kalau kita beramal niatnya cuma dunia, berarti nggak dikasih pahala yang ada do dosa. Makanya Imam Suyuti dalam kitab Al-Asbah wa Nabair berkata, bagaimana kalau ada orang haji niatnya karena Allah dan juga karena dunia? Kata beliau dilihat mana yang paling dominan. Kalau yang paling dominan itu karena Allahnya dapat pahala. Kalau yang paling dominan dunianya dapat dosa. Kalau 50-50, maka tasakotoh saling berguguran. Nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. No. Rugi nggak Pak? Banget. Ya. Jadi kita nggak boleh dong Ustaz berdoa minta dunia. Doa jangan samakan dengan niat Pak. Kalau niat mah tujuan kita ibadah ngapain? Kalau doa mah silakan Bapak sholat karena Allah dalam sholat Bapak minta dunia silakan. Tapi ingat, Allah pun mencela orang yang isi doanya cuma dunia. Allah mengatakan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berkata, Wahai Rob kami, berikan aku di dunia ini kebaikan. Tapi akhiratnya tidak ada untung buat dia. Wa min fami wa um. Kemudian Allah menyebutkan yang kedua. Sementara di antara mereka lagi ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Allah mengatakan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Hati yang dipuji oleh Allah yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, ini menunjukkan celaan kepada orang yang kalau berdoa isinya cuma minta dunia. Enggak minta apa? Akhirat. Ya. Bagaimana orang yang menjalankan sunnah tapi juga menjalankan bid'ah Ustaz? Ya, sedikit-dikit lah orang untuk berubah kan nggak langsung berubah bus kayak megaloman gitu pak ya nggak mungkin dikit-dikit pahamkan dulu ya insya Allah dikit-dikit tahu paham paham paham paham dia tinggalkan insya Allah ya saya dari Sorong uh jauh amat ini Sorong Papua Barat dan di sana masih jarang sekali diadakan kajian sunnah mohon bisa ke Papua wah mintanya jangan di sini atuh Pak Bagaimana istri menyibukkan diri ibadah tapi melalaikan kewajiban sebagai seorang istri? Wah, ini terkena talbis iblis. Ya. Sibuk ibadah, kewajiban ditinggalin. Ya. Seharusnya kita beribadah itu harus fakih, Pak seorang orang yang ingin beribadah kepada Allah itu harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikebelakangkan. Dipanggil sama suaminya, "Ma, ia tak dulu lagi dikir. Ini mau pergi ke, ke kantor, ya sebentar lagi ini belum selesai." Ini orang tertipu. Dia kira zikir lebih utama daripada menyahut panggilan suami. Menyahut panggilan suami itu wajib. Zikir hukumnya apa? Sunnah. Ya. Assalamualaikum. Eh suaminya pulang. salam. Buka aja sendiri pak. Nggak dikunci kok. Kamu ngapain sih? Ini lagi nge-share nih kajian nih. Ya Allah ya Robbi. Emang nggak bisa kapan-kapan ya. Iya sampai lebih disebutkan kayak gituan dari para suami yang kalau suaminya temperamenan mau diambil dibabatin pak ya kadar itu kita beribadah itu harus fakih fakih itu kata para ulama apa fakih itu bukan orang yang hanya sebatas tahu ini halal ini haram bukan Faqih itu orang yang memahami derajat kehalalan dan derajat keha keharuman. Itu faqih. Ya. Boleh nggak sih Ustadz kita membuat daftar catatan amal soleh untuk membiasakan diri? Bagus, asal jangan dilihatin ke orang-orang. Benar Pak, jangan. Kita itu harus biasa, kita harus bisa dan membiasakan diri menyembunyikan amal. Salafus soleh terdahulu itu Masya Allah. Mereka paling paling anti yang namanya memberitahukan amalnya kepada orang lain. Paling nggak suka. Ya. Imam Ahmad bin Hambal setiap tiga hari khatam Quran istrinya nggak tahu. Kita setiap hari baca Quran laporan. Tahajud kirim status. Tahajud kita baca Quran, bikin status. Ya Allah, gimana nih? Ya akhi, ya. Lihat Rasulullah, lihat para sahabat, lihat para tabi'in, lihat salafus saleh. Mereka orang yang paling tidak suka memperlihatkan amal. Gak suka mereka itu. Jadi uh, bikin catatan amal nggak masalah. Sambil kita lihat amal ini yang sudah apa aja dicentrangin gitu ya ini ini sudah alhamdulillah ini belum ya saya amalkan bagus pak untuk membiasakan diri bagus apa hukumnya mempelajari filsafat aduh jangan pak semua ulama sepakat haram ya Imam Syafi'i berkata hukmi fi ahlil kalam hukuman saya buat orang-orang belajar ilmu kalam ilmu kalam itu adalah ilmu yang muncul karena untuk melawat melawan ilmu filsafat tapi dengan akal-akalan juga Imam Syafi'i berkata, hukuman saya buat orang yang belajar ilmu kalam, yaitu dia dipukul sambil diarak kemana, ya di kampung-kampung sambil dikatakan ini hukuman buat orang belajar yang belajar ilmu kalam. Imam Syafi'i juga berkata, la anjub talil abdu bi kulli zambin siwa syirk, lebih baik seseorang terkena semua dosa kecuali syirik daripada dia belajar ilmu kalam. Apalagi ilmu filsafat menyesatkan, nggak boleh belajar filsafat haram dengan ijma seluruh ulama. Kecuali orang-orang yang memang betul-betul kuat. Ya. Imam Ghazali belajar filsafat nggak bisa keluar, Ya. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau yang Masya Allah. Beliau membantah apa ilmu filsafat dengan kuat sekali. Tapi beliau pun terkena debu-debunya. Ya. Ustadz bagaimana pendapat Ustadz sekarang banyak pendakwah atau motivator wanita sedangkan Khadijah saja tidak pernah berdakwah ya akhi wanita boleh menjadi pendakwah boleh tapi ada batasannya <clears throat> ya jangan di depan laki laki kecuali dengan memakai hijab ya Makanya dahulu Aisyah mengajar dan menyampaikan hadis tapi di belakang hijab. Iya. Maka dari itu para wanita janganlah dia senang ya bisa masuk TV. Kalau udah masuk TV itu udah Pak gincunya tebal, bedaknya tebal, jadi kelihatan cantik. Ini gimana sih? Yang namanya penceramah itu kan mengajak orang kepada kitabullah kan. Sementara kitabullah melarang seseorang untuk tabaruj. Harusnya so, dia itu bisa jadi contoh yang baik gitu loh. Iya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, <clears throat> hendaklah bertakwa para wanita yang ingin berceramah, hendaklah mereka menjaga betul-betul apa? batasan-batasan syariat. Ya, jangan sampai mereka melanggar batasan-batasan syariat. Allahu alam. Baik. Saya kira cukup sampai di sini karena tidak lagi yang bertanya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. آيات آيات آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdua.